bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Laki Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-21 ini didukung para pemain Eli Burhan sebagai Nyisepi, Setiawan sebagai Parta, Yayan sebagai Ati, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Herman sebagai Tembong, Bandi sebagai Hunta, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Benny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulan Dari masih di rumah Tuk Dampel. Bahkan kini Wulan Dari diikat oleh Tuk Dampel karena dikhawatirkan kalau Wulan Dari lari lagi ke kuburan tua. Namun sebenarnya tujuan Tuk Dampel lebih dari itu. Laki-laki tua mata keranjang tersebut rupanya terkilah-kilah melihat Wulandari, sehingga dia tidak mau Wulandari pergi dari rumahnya. Di Sari di rumah Kisabrang, tampak laki-laki itu sedang gembira karena dia tidak jadi dikirim ke medan perang oleh Raden Wangsa Dirja karena pandainya Kisabrang membujuk Raden Wangsa. Kisabrang memberikan sejumlah uang pada Raden Wangsa dengan catatan dirinya tetap tinggal di Tegal Sari Mau kemana rombongan pasukan kerajaan itu? Melintas di hutan sore hari begini. Apakah negeri ini masih ada perang? Mereka bersenjata lengkap. Hanya kini pakaian pasukan kerajaan itu sudah berganti. Pakaian baru yang mereka kenakan lebih gagah dan lebih seram. Bagaimana mereka akan memenangkan peperangan? Bila aku saja tidak bisa mereka lihat. Padahal aku sangat dekat dengan mereka tadi. Hal itu terjadi karena prajurit-prajurit itu hanya diberi latihan sekedarnya, lalu disuruh berperang, sehingga di antara mereka banyak yang gugur. Ah, sebentar lagi hari malam, aku masih di sini. Ah, nasib, seharusnya aku tidak di sini tetapi di Telaga Suri bersama dengan Wulandari. kenapa aku dan muridku menjadi cerai-berai begini? Hmm. Sebentar lagi, kereta kuda pasukan yang baru saja lewat tadi akan melintas di hadapanku. Aku ingin tahu, apakah pengendara kereta kuda itu juga tidak melihat aku? Suara kereta kuda itu sudah semakin dekat. Tetapi aku belum juga melihat kereta kuda itu. Hah? Mana kereta kudanya? Aku mendengar suara kereta kuda melintas di hadapanku, tetapi aku tidak melihat wujud kereta kudanya. Mak Rompang. Itu pasti kereta kuda Mak Rompang. Karena hari masih senja, Sosok kereta kudanya tidak terlihat. Hmm. aku harus susul sebelum Kidaksa mendapatkan tubuh Mak Rompang. Yes!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 Seperti mau menerbangkan rumah kita. Mungkin harimau hujan, Ti. Aduh, tukang. Angin di luar bertambah kencang. Ya, mungkin angin topan. Ah! Tenang, toh. Jangan panik, Ti. Coba lihat, Tukang. Bunyi apa itu? Pasti pohon tumbang. Kalau ada lagi pohon yang tumbang, lalu menimpa rumah kita, bagaimana, Tukang? Oh, jangan berpikir yang bukan-bukan, toh. Aku jadi takut, Tengparta. Jangan takut, Ti. Tidak apa-apa. Kang! Ada pohon tumbang lagi, Kang. Tenang, tenang, Ti. Aduh, ngeget-geti aja kamu ini. Pohon tumbang itu jauh dari rumah kita. Bagaimana kalau kita tinggalkan rumah kita ini, Kang? Lalu kita mau kemana? Ya, ke rumah orang tuaku. Ah, jangan, Ti, jangan. Itu berbahaya. Nanti malah kita yang tertimpa pohon tumbang. Kang? Ada yang mengetuk pintu rumah kita, kan? Pasti ada orang yang terserang angin kencang di luar, Ti. Ya, ya, tunggu. Kang, jangan bukakan pintu. Aku takut, Kang. Ah, kamu tidak punya rasa kasihan. Hei, tolong kan pintu ini. Suara perempuan, Kang. Ya, tunggu. Ah, kasihan. masuklah. Eh, maaf, Aku mengganggu kalian. Tapi aku tidak tahan di upan angin kencang itu. Tidak apa-apa. Kalian berdua suami istri? Iya. Ah, pasti kalian bahagia. Kang Parta, Aku takut melihat wajahnya, Kang. Kenapa kamu takut? Huh? Perempuan itu kan cantik. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi takut, Kang. Boleh aku berdiam di dapur? Boleh, boleh. Eh, tapi api tungkuku sudah tidak ada. Tidak apa-apa. Kan masih ada bara apinya. Kang Bata, perasaanku tidak enak melihat perempuan itu, Kang. Lalu? Suruh saja dia pergi. Ah, kamu tidak punya rasa kasih Yanti Bukan begitu, Kang. Tapi aku takut melihat dia. Ah, duh, Kamu pasti cemburu melihat perempuan cantik itu ya? Ah, bukan, Kang, bukan. Tapi perasaanku tidak enak melihat dia, Kang. Wah, enak juga ya pergian di dapur kalian. Tubuhku menjadi hangat. Iya. Boleh aku duduk di tikar ini? Ah, boleh, boleh. <laughs> Terima kasih, Kang. Ah. Kenapa dia disuruh duduk? Kenapa tidak diusir saja? Aduh, Ti, jangan berbisik-bisik. Nanti dia tersinggung. Ah, angin sudah reda ya? Eh, iya. Aku takut, Kang. Sejak tadi kalian berdua berbisik-bisik. Pasti karena kita belum berkenalan, bukan? Ah, <coughs> iya, iya. kami belum tahu siapa Nyai sebenarnya. Namaku Rompa. <laughs> Kalian siapa? Aku bernama Parta, sedangkan istriku ini bernama Ati. Oh. Rumah kalian ini sederhana, tapi aku senang berada di dalam rumah ini. Rumah ini bersih dan rapi. <laughs> Istriku ini yang membersihkan setiap pagi. Rupanya istrimu ini rajin ya. <laughs> Eh, eh, mungkin angin sudah reda. Mungkin Nyai Rompang bisa meneruskan perjalanan. Iya, tapi aku sedang menunggu orang. Aku takut berjalan di tengah malam. Bolehkah aku menunggu di rumah kalian ini? Jangan. Uh, eh, boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Kalau kalian mengantuk, pergilah tidur. Aku di sini saja. Aku bisa tidur di mana saja. Ya. Tampaknya ah, perempuan itu tidur di sana. Apa salahnya, Toti? Aku takut, Kang, takut. Ayo, sudah kita tidur. Kau tunggu sebentar ya. Aku akan periksa pintu-pintu dan jendela. Oh, iya, iya. Wajah perempuan ini cantik, tapi aku seperti melihat wajah perempuan tua renta di balik wajah cantiknya. Belum tidur?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 ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Belum tidur? Ah, ah. Kenapa kau terkejut? Karena Nyai Rompang tiba-tiba bicara. <laughs> Tertawanya pun terdengar mengerikan. <laughs> Tidak baik suka terkejut begitu. Nanti anak di dalam kandunganmu cacat. Oh, Nyai Rompang tahu kalau aku sedang mengandung. Tahu, walau belum kelihatan betul. Perempuan ini seperti dukun. Dia tahu kalau aku sedang mengandung. Bagaimana, Kang? Ah, ah, jendela-jendela dan pintu sudah tertutup rapat semuanya. orang yang ingin menumpang bermalam seperti Nyai Rompang ini. Aku jadi takut, Kang. Aduh, hati. Mboknya jangan takut. Sudah, jangan bukakan pintu, Kang. Tidak ah, apa-apa. Awas, Ti. Aku akan membukakan pintunya. Ah, ah. siapa Nini? aku bernama sepi. Ah, maaf nih, ah, Nini rupanya lumpuh. Jangan hiraukan aku. Ada perlu apa Nini datang kemari? Aku mencari perempuan cantik yang masuk ke rumahmu tadi. Uh, itu? Mana? Uh, uh, kemana dia, kan? Uh, tadi dia tidur-tiduran di situ, Nini. Dia telah lari lewat pintu belakang rumah kalian. Ah, pintu belakang itu terbuka. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Aku harus mengejar dia. <laughs> Kita memang kedatangan tamu-tamu aneh malam ini, Dik. Ah, tamu aneh. Pagi-pagi begini sudah tanya. Jadi bisa saya bertemu dengan Denayu Gandini di sana kah? Ah, siapa nama di sana? Ah ya, nama saya Hunta, Kawan dagang Denayu Gandini dari dermaga Hali. Ah, tunggu sebentar. Ah, itu Denayu. Wah, wah, wah, wah. <laughs> Janjimu tepat sekali, iya, ya, Humta. Ya. <laughs> Uh, ah, memang saya usahakan supaya janji saya tidak meleset, Denayu. Humta? Ya. Ini pengawalku yang bernama Tembong. Oh, begitu. Tembong? Uh, iya, Denayu. Tolong jaga jangan satu orang pun diperbolehkan masuk selama hunta tak ada di dalam rumahku ini. Mengerti? Baik, Tenayu. Hunta, tak, silakan ah, masuk. Ah, ah ya, hanya ah, saja.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 dan Gandini menghilang di balik dinding rumah yang besar dan indah itu. Sementara Tembong berdiri memperhatikan keduanya, rasa cemburu mulai membakar dadanya. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.